baik sembelihan yang wajib maupun sembelihan-sembelihan yang mubah semua itu diperuntukkan kepada Allah wal khauf rasa takut war raja pengharapan hanya kepada Allah dari jenis-jenis ibadah imma yajibu ay yukhlisa fihi al-abdu qalbahu wa yuslima wajahahu lillah dan semisal dari ibadah-ibadah itu dari apa-apa yang wajib untuk kita atau dia hamba itu memurnikan padanya hatinya dan menyerahkan wajahnya kepada Allah. Wa may yuslim wajahahu lillah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati lusqa wa ila Allah akibatul umur dalam surat Luqman wa harrama an tattakhidhu min dunihi subhanahu awliya'a yusarri'una lahu min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah fi ibadatihim wa muamalatihim dan Allah mengharamkan untuk kalian menjadikan mengambil menjadikan dari selain Allah yang Maha Suci pelindung-pelindung yang mereka mensyariatkan bagi mereka ya orang-orang tadi dari agama ini apa yang Allah tidak memberikan izin dengannya di dalam peribadahan mereka dan muamalah-muamalah mereka kama fa'ala ahlul kitab ma'al akhbar wa ruhban sebagaimana telah dilakukan oleh ahlul kitab mereka berbuat kesyirikan ini bersama para ulama'nya mereka dan para ahli ibadahnya mereka ruhban ay, eh, itu ubad akhbar ay eh, ulama disebutkan dalam ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanan arbaba min dunillah wal masih ibn maryam disebutkan dalam tafsir dalam surah dalam kitab Fathul Majid itu ahbarahum ay ulama'uhum kemudian disebutkan ruhbanan ay ubbaduhum ahli ibadah mereka Baik. haitsu takhaduhum arbaban min dunillah fi yang mana ahlul kitab itu bersama ulama-ulamanya mereka dan ahli-ahli ibadahnya mereka mereka menjadikan mereka itu sebagai arbaban rob-rob selain Allah di dalam pensyariatan ayat yang dibacakan oleh Nabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan arbaba min dunillah wal masih wal masih bana maryam atau wal masih ibna uh, ibna maryam ya ayat itu dibacakan kepada seorang sahabat yang dulunya seorang Nasrani, seorang ahli kitab namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim atai. Ah, Baik. Kemudian dikatakan lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah pada mereka. Kemudian Nabi mengatakan, mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian kalian menghalalkannya. Dan kalian mereka telah mengha mengharamkan apa yang Allah telah halalkan kemudian kalian pun ikut mengharam, mengharamkannya kemudian kata si Adi bala tentu kata Nabi qala tilka turun itulah bentuk peribahan mereka bentuk peribahan mereka kepada para uh, Ulamaknya mereka Ulamaknya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan mereka ikut mengharamkannya Ulamanya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka pun ikut menghalalkannya. Itu bentuk ibadah mereka kepadanya. Baik, dalam ayat tersebut dengan tafsir dari Nabi Muhammad SAW. Baik, nanti insya Allah akan dibahas. Mudah-mudahan besok di Jumatan ya. Baik. <clears throat> Fa'ahallu ma Allah Maka kemudian mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini mirip. Wa harramu ma ahallallah fattaba'uhum fi dhalik. Dan mereka pun mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, maka kemudian pengikut mereka mengikuti para ulamanya itu di dalam masalah itu. Eh, Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala selanjutnya dari kalimat Malam Yunazil bihi sultana Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menurunkan dengannya hujah Dari perbuatan syirik tadi Tidak menurunkan padanya dalil pembolehannya Qaidun libayanil waqi Dikatakan di sini adalah pengkaitan untuk menerangkan yang terjadi. Fa inna kullama ubida awit tubi'a au uti'a min dunillah qad fu'ila bihi dalika min ghairi sultanin Maka setiap apa yang diibadai Apa yang diikuti atau sesuatu yang ditaati dari selain Allah sungguh telah dilakukan dengannya ketaatan tadi ke, atau ibadah tadi dari selain hujah keterangan eh, mengikuti juga sama mentaati juga sama beribadah juga sama harus kepada Allah saja kalau kita taat kepada selain Allah dalam menentang apa yang Allah halal, halalkan atau haramkan sama masuk dalam ayat ini. Berbuat apa? Syirikan. Baik. Syirik itu berbagai macam modelnya. Maka oleh sebab itu kita harus takut kepada perbuatan syirik. Yang terkenal itu orang beribadah pada patung, betul. Itu yang sangat ma'ruf tetapi ibadah syirik itu tidak hanya seperti itu. Syirik itu dalam semua bidang ada. Maka kita harus tahu dan menghindarinya. Ya. Barakallahu fikum. Wa ammal qawlu 'ala Allah bila ilmin dan adapun ucapan atas Allah tanpa ilmu fahuwa babun wasi'un jiddan yadkhulu fihi kullu khabarin anillah bila dalilin wala hujjatin Berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu itu bab yang luas di dalam pembicaraannya Masuk padanya setiap berita dari Allah dengan tanpa dalil atau tanpa hujah tanpa keterangan tanpa alasan kanafi ma asbatahu sebagaimana peniadaan apa yang Allah telah menetapkannya menetapkan meniadakan sesuatu yang Allah telah tetapkannya au isbat ma nafahu atau menetapkan apa yang Allah nafikan tiadakan awil ilhad fi ayatihi bitahrif wa ta'wil atau menyimpangkan di dalam ayat-ayat Allah dengan tahrif menyimpangkan makna wa ta'wil dengan membawa makna kepada apa yang Allah tidak inginkan dan Rasulnya. Baik. Qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi I'lam al itu dalam kitab I'lam al-Muwaqi'in Waqad harrama Allahu al-qawla alaihi bighairi ilmin fil futyah wal qada' Allah telah mengharamkan berucap kepada tentang Allah dengan tanpa ilmu di dalam fatwa-fatwa di dalam keputusan-keputusan wa ja'alahu min a'zamil muharramat kata Ibnu Qayyim Allah telah menjadikan itu dari sebesar-besar perkara yang diharamkan itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu yang paling besar keharamannya Yad bal ja'alahu fil martabatil ulya minha bahkan Allah menjadikan urutan tingkatan yang paling tinggi dari perkara-perkara yang disebutkan. Qala ta'ala Allah berfirman Qul innama harrama rabbi al ma dhahara minha wa ma batan ila akhir ayah Katakanlah hanya saja Allah Robku mengharamkan perbuatan keji Apa yang tampak daripadanya dan apa yang tersembunyi Terus sampai kemudian Allah berfirman Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun Bagaimana yang kita lewat Ya Yaitu Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun Engkau itu kalian berucap atas nama Allah Apa yang kalian tidak mengetahui Ini yang paling besar tingkatannya Farattaba al-muharramat arba'a maratibah Maka Allah menyusun keharaman-keharaman itu ada empat tingkatan. وبدأ بأسهالها وهو الفواحش maka Allah memulai dengan yang paling ringan dari perbuatan-perbuatan muharramat tadi yaitu perbuatan keji itu tingkatan yang paling rendah dari dosa-dosa yang ada disebutkan dalam ayat ini wasanna bima huwa asaddu tahriman tahriman minhu dan tingkatan yang kedua dengan apa yang dia lebih keharumannya dari al-fawahish wahwa yaitu al-ismu wad-dulmu dosa dan kedoliman tingkatan lebih tinggi sedikit dari al-fawahish itu dosa dan kedoliman ثم ثلث بما huwa a'zamu tahriman minhumah Kemudian Allah menjadikan tingkat yang ketiga dari yang terbesar dengan apa yang dia lebih besar keharamannya dari kedua sebelumnya ini. Wa huwa asyirku bihi subhanahu itu berbuat syirik kepada Allah yang Maha Suci. ya anak-anak HP-nya itu sedikit tinggalkan dulu lah Bismillah mudah-mudahan bermanfaat HP, HP, HP Android, Android, Android Nah bahaya anak-anak Bisa antum nanti sentel oh, Matamu seger lagi nanti oh, Sekarang ngantung-ngantung nanti Tahan sebentar, sabar Android itu ya, Biar konsentrasi dengan belajar apa-apa itu teknologi modern hmm. nikmat dari Allah tapi digunakan pada tempatnya ya Taip, <clears throat> saya lanjutkan Ya Isa Ayo Isa Ayo bilang sama temanmu jangan main HP Aku pernah dimarahin Ustadz main HP Oh gitu nah, nah, Jangan Jangan dukung-dukung hmm. Kemudian yang keempat, ثم ربأ بما هو أعظم تحريما من ذلك كله. Kemudian Allah memberikan tingkat yang keempat, tingkat yang paling tertinggi dari dosa, yaitu paling tingginya keharaman dari seluruh yang sebelumnya wa huwa al-qaul alaihi bila ilmin itu berucap atas Allah dengan tanpa ilmu itu sumber semua dosa termasuk syirik itu juga karena orang berbicara tentang Allah tanpa ilmu karena orang tidak tahu tentang Allah dia berbuat kesyirikan menempatkan Allah sama dengan makhluknya ya? menempatkan Allah sebanding dengan yang lainnya karena tidak punya ilmu muncullah kesyirikan dan kekufuran Paham ini? Makanya butuh ilmu kita, belajar ilmu. Sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal. Tidak bosan-bosannya. Jangan dietang-etang. Jangan dietang-etang. Ya. Harus betul-betul. Ya itulah kehidupan dunia. Kita penuh dengan fitnah ujian tapi kita harus tegar terus memohon kepada Allah pertolongannya kekuatannya eh وهذا يؤم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه dan ini keumuman berucap atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu di dalam nama-namanya. Bagaimana orang berbicara tentang nama Allah tanpa ilmu? Apa menjadinya? Kekufuran. Sumber kekufuran itu karena tidak punya ilmu tentang nama-nama Allah. Atau berbicara tanpa ilmu dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang tinggi. Sifat ilahiyah sifat keesaan saja yang harus diibadai Allah saja tidak tahu itu sumber kesirikan dan ini sifat tentang rububiyahnya Allah Allah yang mengatur seluruhnya kemudian kita tidak tahu kita mengatakan bahwa ada yang mengatur selain Allah syirik dalam rububiyah karena tidak tahu tentang ilmu tentang Allah sumbernya atau di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah fa'alu lima yurid Allah melakukan apa yang Allah inginkan Ida arada syai'an ayakulu lahu kun fayakun Allah berbuat yang Allah kehendaki Allah mengatakan terjadi terjadilah perbuatan-perbuatan Allah. Baik. Wa fi dinihi wa syar'ihi dalam agamanya dari berbagai macam jenis pensyariatan dan agama ini. Kalau kita tanpa ilmu sesat kita. Oke, oleh sebab ini nasihat yang baik dari apa yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Khalil Haras rahimahullah taala di dalam kitab ini dari keterangan yang diterangkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selesai kita dari keterangan ini, kita masuk ke dalam ucapan Syekhul Islam berikutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Wa qawluhu ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy istawa. Atas atas arsnya istawa tinggi. Eh. Wa qawluhu Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal arsy Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam hari Kemudian dia tinggi di atas arusnya Itu bermana al-ulu wal-irtifa ya. Itu di antara dua makna yang ada pada kalimat istawa Dan ada dua kalimat lagi yang para ulama menggunakannya insyaallah kita akan mempelajarinya Al-Araf al ayat 54 surat Araf 54 wa qala fi surati Yunus alaihi salam Yusuf Yunus ya taib Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy sama seperti kita menerjemahkan di atas. wa fi surah ah, wa qala fi surati ra'd Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy Allah lah yang mengangkat langit-langit dengan tanpa tiang yang kau melihatnya Kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arusnya. Baik. Thumma stawa 'alal ars. Kemudian Allah tinggi di atas arsnya. Kita tidak menerjemahkan dengan bersemayam. Kita menghindari ucapan bersemayam karena kelafat bersemayam itu artinya dia menduduki tempat itu dan berada pada tempat itu dan menempel pada tempat itu. Itu namanya apa? Bersemayam. Makanya kita tidak menerjemahkan lagi bersemayam sudah sejak tahun 1998. Ya. Jadi kalau ada para ustadz salafi yang masih menerjemahkan bersemayam dikasih tahu. Dulu awal-awal kita masih menerjemahkan bersemayam. Dulu. Tapi insya Allah ilmu itu berjalan dan itu maknanya apa? Al-ulu wal irtifa. Maknanya. Ya. Baik. Allah itu baiun lepas, berlepas, lepas dari makhluknya, tidak menempel, tidak bersatu dengan makhluknya. Eh. Itu maka kita tahu tentang sifat Allah. Kemudian yang berikutnya, Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya di dalam enam hari kemudian Allah tinggi di atas arsnya. Baqala fi suratil hadid berkata dalam surat al-hadid huwal huwal ladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal ars. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada enam hari kemudian kemudian Allah tinggi di atas arsnya. Masya Allah tentang istiwa perkara yang penting disinilah banyak sekali orang yang terjatuh ya di dalam memahami sifat Allah ini istiwa ini ya barakallahu dan kita dibimbing oleh Allah istiqamah di atas hal yang benar yang baik mengikuti para salaf para ulama terdahulu di dalam memahami ayat-ayat sifat ya Baik barakallahu fikum. Karena sudah adzan kita sedikit kita berhenti insyaallah pada pekan depan kita menjelaskannya lebih lanjut. Baik. Ada yang mau bertanya silakan. Mas Iman ada yang bertanya Mas? Kosong. Apa keutamaan bersolawat atas Nabi? Banyak ya salawat atas Nabi keutamaannya. Di dalam makna hadis, makna yang banyak dalam hadis, siapa yang bersolawat satu selawat maka Allah akan berikan apa? Sepuluh kalinya kebaikan itu. Itu diantara berselawat. Dan para ulama seperti si Usaimin dan yang lainnya menerangkan tentang selawat ini itu kadang-kadang seorang itu mendapatkan masalah maka dia banyak-banyak apa? berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Baik. Itu diantara Selawat Jadi kita juga bersalawat. Bukan kemudian banyak orang bersalawat kemudian ahli bersalawat kita nggak bersalawat. Enggak, bersalawat itu syariat. Hanya cara bersalawat itu yang itu yang menjadikan pembeda. Ya. Bersalawat dengan musik, bersalawat dengan kor, ya. Dan terusnya dan seterusnya. Itu cara-cara bid'ah. Apakah ada doa ketika kita mendengar kokokan ayam, jantan dan uh, dan gonggongan keledai? Dan apa arti kedua suara itu? Kalau arti suara saya tidak tahu. tetapi doanya ada. Ada doa. Melihat di Husnul Muslim ada. <laughs> ya, doa ya. Silakan. Apa koko ayam itu? Coba tahu koko ayam? Gimana? Yang kotak kotak kotak begitu atau kukuriu gitu. Yang mana, Mas? Koko ayam itu yang mana? Yang kotak kotak kotak atau yang kukuriu kuku kukuruyu begitulah bunyinya kakinya bertanduk hewan apa namanya ayo apa hewan apa namanya kaki yang bertanduk ayam Tapi apa? Bagaimana? Coba. Biar tahu nanti malam hari. Ini. Nah, kukuruyu. Hmm. Ada yang ketawa juga, hewan yang ayam apa kukuruyu ketawa. Hmm, ada yang ketawa juga dia. Baik, di kota jarang kita dengar ya. Nah, di kampung-kampung masya Allah ramai sekali. Di kota jarang. Di kampung masya Allah enak, sejuk didengar. Ayo. Ayo. Apakah ada doa ketika mendengar lolongan anjing di malam hari? Ada doanya semua. Lihat di dalam kitab Husnul Muslim. Ayo. Hisnul atau Husnul boleh Hisnul, Hisnul, Hisnul Muslim Taib Apa doa untuk orang yang kita celah Syukron Doa orang yang kita celah Kita doakan kebaikan untuknya Sebutkan kebaikan-kebaikannya Kalau memang dia menginginkannya Tapi kita berdoa minimal Baik izin bertanya bagaimana cara menghilangkan kesombongan kepada Allah. Wah, ini sombong kepada Allah ini luar biasa ini. al kibria salah satu sifat-sifat Allah. Maka kita tidak boleh mengambil sifat itu. Kibria sombong. Ya tentunya kita menjauhkan perbuatan ini dan berlindung pada Allah dari sifat sombong pada Allah. Di antara sifat sombong pada Allah itu seorang yang moh beribadah pada Allah. Itu sombong namanya. Sombong kepada Allah itu diantaranya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Beribadah pada Allah mentauhidkan Allah. Itu hak Allah atas hambanya. Hak Allah alal ibad Ayak ayyabuduhu wala la yusyriku bihi syai'an. Dia beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu adalah hal yang berkaitan dengan hak Allah. Maka kalau tiga orang itu tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, dia termasuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Mas? Ada yang mau bertanya? Mas Iman siaran langsung apa ora? Siaran langsung. Ada pertanyaan enggak ada? Kosong. Ustadz izin bertanya, apakah kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika kita sujud? Boleh. Anas. Lapat hadisnya umum dikatakan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah dalam pelajarannya yaitu aksir aksa aksiru doa aksiru ad fi sujud atau kama qala Rasulullah Perbanyaklah kalian doa dalam sujud Maka ini umum sifatnya doa Bisa dengan bahasa Inggris Bisa dengan bahasa Jawa Bisa dengan bahasa Cina bisa dengan bahasa kanji, orangnya Kenji, eh, bahasanya kanji. Ada ada anak SD namanya Kenji kan? Ya, eh, Kenji. Kenzo. Kenzo itu minyak wangi. eh, Kenzo itu minyak wangi. Jaman eh, Zaman dahulu. eh. Jadi berdoa dengan bahasa apapun yang penting maknanya benar ya dan seterusnya bahasa Indonesia pun boleh. Untuk doa ya, ada pun lafadz-lafadz yang lain dari dikit-dikit tidak boleh. Karena tauqifiyah. Semua itu datang dari Allah dan Rasulnya tauqifiyah. Barakallahu Ini kami mendapatkan dari pelajaran-pelajaran Syekhuna di majelis-majelisnya berulang-ulang dan itu pendapat para ulama yang lain pula. Ah. Sebentar, saya afan ya. Kurang deng, kurang enggak dengar. Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah. Ya, kalau orang tidak percaya takdir Allah, hukumnya kepada kekufuran, yaitu kufur kepada rukun iman yang keenam. Ya. Pada takdir yang baik maupun yang jelek kufur. Karena masalah takdir masalah yang menunjukkan kepada keimanan seorang. Takdir itu. terima pada takdir. Celaka itu, ciloko. Bukan cilok, ciloko. Hmm. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapakah? Istasarta ya. Iya. Iya, karena hadis menunjukkan begitu. Tasarta min ilmi ghaiba indak min ilmi ghaimi indah ya yang telah yang engkau simpan di sisi ilmu gaibmu menunjukkan nama Allah itu banyak tetapi yang diajarkan kepada hambanya itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan hadis tersebut itu ada 99 nama yang diteliti oleh para ulama itu begitu memang dan siapa yang menghafalnya menjaganya apa mas? Pahalanya apa? Antum dapat di pelajaran nggak? Hmm, apa? harus? Ya, eh? <laughs> ya, udah. Gak usah dijawab nanti cari sendiri kamu ya. Hmm. Cari kamu. Apa pahalanya orang yang menghafalnya? Baik. Pikir kita gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Allah memiliki 99 nama. Ya. Man ahsaha. Nah, itu hadisnya. Ya. cari sendiri ya. Baik. Ada lagi? Oh ya, semuanya ngantuk ini. Saya mau tanya, ada. Pada usah ditanya, kamu ditanya toh Taib. Taib. Satu pertanyaan untuk Dennis. Dennis, orang-orang ahlul kitab beli mereka diantara berbuat kesyirikan pada Allah itu Perbuatan apa mereka terhadap para ulamanya mereka dan ahli ibadahnya mereka Apa perbuatannya yang menjadikan mereka berbuat syirik kepada Allah. Nah itu ayat yang ahlul kitab Contoh ahlul kitab Yang mereka itu Berbuat syirik kepada Allah Karena mereka bersama dengan para ulama dan ahli ibadahnya Ayat Jabdul ini sudah komat Nggak tahu. Ada Mas eh, Ahmad Ahmadi. Diterjemahkan. Ya, mereka menghalalkan Maksudnya siapa yang menghalalkan apa yang menghalalkan? Maksudnya gimana? Para ulama mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka mengikutinya. Nah, itu. Jadi mereka ini mengikuti para ulama mereka dalam apa yang mereka, menghalalkan apa yang haramkan atau mengharamkan apa yang haramkan. Mengikutinya. Kalau mereka tidak mengikuti ya tidak, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan para ulamanya.